Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Assalamualaikum wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Kita akan masuk buku berikutnya Al-Kabair besar-besar besar yang ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dan sudah kita sering sebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa di situ ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni ya ini syirik. Demikian juga mereka membagi-bagi dosa-dosa para ulama menyebutkan ada al-kabair demikian juga sogoir. Baik kabair demikian juga sogoir. Seorang yang itu muslim maka tidak kekal dalam neraka. Ya, dan telah lewat pembahasan ini selama dia sebagai seorang muslim tidak membatalkan syahadat dia. Dan beliau Muhammad Ta'ala menyebutkan pada pertemuan, pertemuan telah lewat tentang permasalahan kabair ini dosa-dosa besar <clears throat> seperti sifat sombong, demikian juga berdusta, demikian juga semisalnya. Berikutnya beliau akan membahas di sini bab yang ke-67 dari jenis-jenis dosa besar. Bab manidaa nasaban lesa lahu Termasuk dosa besar adalah seseorang idda'a, mengaku-ngaku nasab. Ya, yang tidak dia miliki. Sebagian sebagian orang demikian. Mengaku-ngaku anaknya si fulan, padahal bukan anaknya si fulan. Dan berbagai macam sebabnya. Allah musta'an. Mungkin di antara mereka sebabnya adalah malu. Karena mungkin menisbahkan kepada orang yang miskin atau mempunyai kekurangan dalam hal fisik atau semisalnya. Dan lebih besar lagi apa itu? Untuk mendapatkan warisan. Oleh karena itu nanti kita akan sebutkan di dalam syarah Sahih Bukhari yang disukan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang mana Imam Bukhari masukkan hadis-hadis ini ya di dalam bab apa? Al Faraid. Bab yang berkaitan dengan, tentang masalah faraid. Harta warisan yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian-bagiannya. Ternyata itu tujuannya. Ini kalau kita memahami fikihnya Imam Bukhari itu beliau meletakkan hadis-hadis di bab-bab yang beliau inginkan. Ya, bukan hanya sekedar kemudian yakni sina hadisiah ini dalam sisi hadis meletakkan ini ini ini di kehendak beliau. Tidak, bahkan di situ mengandung apa? Fikih yang dikandungi ketika beliau meletakkan hadis-hadis itu. Dari sini kita perhatikan beliau meletakkan hadis ini termasuk dosa besar seorang yang mengaku-ngaku menjadi anak si fulan atau si alan. Ternyata beliau masuk dalam permasalahan apa? Faraid. Mengaku anaknya si A untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Demikian. Bahkan mungkin terjadi persekongkolan untuk mendapatkan harta yang banyak. Ini menunjukkan apa? Fikih yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan di antara dosa besar adalah orang yang mengaku-ngaku mempunyai nasab yang sebenarnya dia tidak miliki. Semua di sini oleh beliau tiga hadis. Yang pertama hadis nomor 133. Ini kita baca juga apa yang dibawa oleh Imam Bukhari. Kemudian juga dalam syarahnya Ibnu Hajar sebutkan di halaman 61. <clears throat> Sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nomor 133 walahuma nah, ini milik Imam Bukhari dan, dan Imam Muslim ini hadis hadis mutafakun alaih an saat marfu'an dari sahabat saat di Nabi Waqqas radhiyallahu marfu'an ini terangkat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Manida'a, yakni Nabi SAW beliau mengatakan manida'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku-ngaku kepada ghairi abihi selain bapaknya. Bahwa ya alam dia mengetahui annahu ghairu abihi, bahwa sesungguhnya orang itu bukan bapaknya. Bal jannah alai haram, maka surga untuk dia itu haram. Surga bagi dia itu haram untuk dia masuki. Ya, demikian. Demikian juga hadis berikutnya, hampir mirip. Walahuma Maksudnya Imam Bukhari dan, dan Muslim mengeluarkan juga. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu marfu'an yang yang terangkat. Maksudnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La targhabu an abaikum. Lihat ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La targhabu an. Kalau targhabu an itu maknanya tidak suka. Benci. Kalau targhabu fihi berarti suka. Ini disebutkan dalam Ilmu nahu demikian. La babu an abaikum. Jangan kalian benci atau tidak menyukai dari bapak-bapak kalian. Paman rawiba an abihi, barang siapa yang benci an abihi dari bapaknya, di situ ada hadis, paman rawiba an sunati, barang siapa yang benci dari sunahku paling ini tidak termasuk dari umatku. Umat yang bagus. Nah, ini demikian. an ini maknanya benci. Paman an abihi, barang siapa yang benci dari bapaknya, benci kepada bapaknya, bahwa kufrun. Maka ini adalah bentuk kekafiran. Ini dosa besar. Seseorang yang tidak mau kemudian menisbahkan atau menetapkan keturunan dia. Tidak mau kemudian dikatakan anaknya pak ini atau pak itu. Ya, tidak mau dia. Karena sebenarnya di sini surga itu haram bagi dia. Demikian juga termasuk kekufuran. Demikian juga berikutnya. Nanti kita jelaskan insya Allah sedikit. Hadis nomor 135. Walahuma. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, juga An Ali radhiallahu anhu marfu'an dari sahabat Ali bin Abi Thalib marfu'an terangkat. Ya ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manida ila wiri abihi barang siapa mengaku-ngaku kepada selain bapaknya. Au intama ila wiri mawalihi atau menyebutkan kepada selain walinya. Selain tuannya, kalau dulu di zaman Nabi itu ada perbudakan, perbudakan, ya perbudakan dari situlah kemudian seorang itu dikatakan budaknya ini dan itu. Demikian juga mawali sukan yang mobil, mana yang kedua adalah apa? Selain tadi perbudakan tuannya, juga maknanya adalah suku yang melindungi dia. Kobila atau suku yang melindungi dia. Biasanya mereka itu saling melakukan perjanjian. Ini maulanya suku yang dia itu saling tolong menolong, anasur saling menolong satu dengan yang lain. Ya ini, ini dua makna dari mawalihi. Falihi laknatullah maka atas dia itu laknat Allah. Dengan sebab dia itu mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati dan para malaikat wan nasi demikian juga manusia semuanya. Walaupun pernah kita sebutkan bahwa tidak boleh untuk apabila kita mengatai ada orang melakukan seperti itu, kemudian kita mengatakan laknatullah alaik. Laknat Allah untuk kamu, tidak boleh. Menentukan orang yang masih hidup untuk kemudian dihukumi bahwa dia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tertentu maka tidak boleh. Tetapi secara sifat demikian. Maka dia itu dilaknat oleh para malaikat, demikian juga oleh manusia semuanya, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukbal la balulah minhu. Allah tidak menerima dari dia itu yaumal kiamat pada hari kiamat sarfan wal adlan disebutkan dalam tafsir ucapan makhluk. sarfan di sini yakni apa? taubat. Ya, sarfan taubat. Allah tidak menerima pada hari kiamat itu taubat dia. Wala adlan demikian juga adlan. Adlan di sini artinya adalah keadilan. Tapi maknanya di sini adalah fitiah tebusan. Nanti di hari kiamat tidak mendapatkan tidak tidak ada tebusan mendapatkan lisan Allah Subhanahu wa taala. Adapun taubat jelas, di situ ada hadis la yang la tangqatayu al hijratu hatta tangqati taubah wala tangqati taubah hatta tatla syamsu min maghribiha. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Terus menerus hijrah itu ada. Dari negeri muslim, dari negeri kafir kepada negeri muslim. Demikian juga tidak terputus hijrah itu sampai terputus taubat dan taubat tidak terputus sampai matahari itu terbit ya ya dari arah maghrib dari arah barat maka seperti itu tidak terima taubat ya demikian disebutkan kemudian disebutkan oleh para ulama <clears throat> bahwa kufron di sini bukan kekufuran yang kemudian kekal dalam neraka tidak tidak sama sekali ya di sini tidak sama sekali Sebutkan di sini oleh Munajar, walisal murad bil kufur kotal kufur. yang nah, bisa ditulis di dalam maksud di sini kufur adalah kufur yang sebenarnya alati yukhalat sahibuha finar yang mana pemiliknya itu kekal dalam neraka tidak. Ya, tidak sama sekali. Dan sudah lewat permasalahan ini. Seseorang yang dia itu melakukan dosa besar, maka dia itu tidak kekal dalam neraka, jelas. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik ya di bawah syirik dosa di bawah syirik maksudnya ya bagi siapa yang Allah kehendaki demikian juga surga itu adalah haram bagi dia maksudnya apa dukulan awalian tidak termasuk orang-orang yang pertama kali masuk surga jadi mak maksudnya adalah surga bagi dia itu haram maksudnya adalah pertama kali kemudian kalau Allah kehendaki diampuni masuk dalam surga harus dikirim kepada mana itu Ya, bukan berarti kemudian seperti pendapat orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu menjadikan di sini sebagai apa? Sebagai dalil bahwa mereka itu tidak masuk dalam surga. Baljan atau alih haram, maka surga bagi dia itu haram. Berarti dia akan masuk ke dalam surga. Bukan seperti itu. Dan itu permasalahan sudah lewat. Kemudian juga dibicarakan bagaimana seseorang yang sudah terkenal yang dia itu dijuluki dengan nama bapak dia. <clears throat> yang bukan bapak dia sebenarnya. Seperti disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar Al-Miqdad bin Aswad. Oleh Ibnu Battal laisa makna hadaini hadisaini anna man yusahara bi nisbah ila ghairi abihi. Bukan maknanya seseorang yang sudah terkenal nisbahnya itu kepada selain bapaknya. Ayat pula fil wa'id untuk masuk dalam ancaman ini, ya. Seperti seorang mamanya terkenalnya dia itu anaknya Fulan. Terkenalnya gitu, sejak, sejak dari kecil. Kalau diganti malah orang bingung malahan. Ya. Oleh karena itu tidak termasuk dalam permasalahan ini. Wa innamal murad bihi man tahawala an nisbatihi li abi ila ghairi abi. Yaitu orang maksudnya hadis ini adalah yang memindahkan dari nisbah kepada bapaknya kepada yang lainnya. Aliman amidan muhtaram, mengetahui sengaja dan memilihnya. Ya, adapun tadi Yazid bin Magdad bin Aswad, maka dia itu dulu di jahiliyah ya ini sejak dari dulu dikenal seperti itu. Anaknya Aswad. Wa inna maka natabannahu ismu abihi al-haqiqi sebenarnya bapaknya dia yang sebenarnya itu adalah Amar bin Sa'labah bin Malik bin Rabi'ah An-Nahrani. Ya. Jadi asalnya itu. Jadi di sini yang menjadi kesimpulan kita adalah kalau kemudian ada orang yang di itu dikenal mungkin bapaknya dengan nama seseorang tertentu. Dan dia tidak menginginkan dengan sengaja, demikian juga memilihnya, tetapi sudah terkenal seperti itu. Maka seperti itu apa? Tidak mengapa, tidak termasuk dari ancaman ini. Yang mana ancaman ini adalah orang yang memilihnya dengan sengaja. Ya, memilih dengan sengaja mengetahui hal tersebut. Bukan kemudian dari ya ini permasalahan-permasalahan yang disyariatkan diperbolehkan. Maka mendapatkan ancaman ini. dari membuka Bukhari sengaja memasukkan hadis ini di dalam kitab Al-Faraid. Ya, sebagaimana kita ketahui, bahwa Nabi SAW beliau menyebutkan al-hiku al faraid bi ahliha faman baqiya fali aula rajulin zakar berikanlah faraid warisan itu kepada yang dia itu mendapatkan bagiannya yang mendapatkan bagiannya ini seperti setengah seperempat seperenam walakum nisfu ma taraka aswajukum illam yakun lahuna wala untuk kamu itu setengah ya dari bagian istrimu apabila istrimu tidak punya anak ini seorang yang itu meninggal istrinya ya demikian juga baikkan lahu lahu nawaladun falakumu rubu'u lima tarapan nah, ini kalau kemudian dia punya anak maka untuk kamu itu seperempat dari apa yang dia tinggalkan ini diberikan dulu yang dia itu para ibu yang berhak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya Pali umi sudus untuk ibunya seperenam dalam ayat yang lain yakni pali umi yakni sulus untuk ibunya itu sepertiga. Kemudian kalau kemudian bagian-bagian yang faraid ini sudah dapat, maka diberikan kepada pali aula rozlin zakar diberikan yang laki-laki. Itu namanya asobah. Asobah kadang bagian anak laki-laki itu mengambil semua bagian. Kalau yang seperempat, Demikian juga seperenam sudah mengambil bagian, sisanya itu diberikan kepada anak laki-laki. Nah, ini ada urutannya, di situ ada usul, ada furu, ada awasi dalam masalah faraid. Usul ya ini bapak. Ya, ini masalah ini usul, ya. Kemudian juga ada hawasi. Ada yang itu cabang-cabangnya dari saudara-saudara. Demikian juga yang lainnya dalam masalah faraid. Oleh karena itu tadi kita sebutkan Imam Bukhari masukkan permasalahan ini dalam permasalahan faraid. Hmm. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa